Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita hidayah yang sangat mahal harganya di dalam hidup ini yaitu hidayah menuju keselamatan yang kita mengetahui bahwa harga keselamatan itu tidak mungkin akan di, bisa diganti oleh apapun juga. Tidak mungkin akan bisa dihargakan dengan harga bagaimanapun jumlahnya. Kita mengatakan sesuatu yang berharga. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ amat sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur yang beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu والنبي عليه الصلاة والسلام يقول افترقت اليهود على ثنتين وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستت تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة kata Rasul alaihi salatu wassalam Yahudi telah berlalu dengan 72 pecahan kaum Nasrani juga demikian. Dan umatku kata beliau alaihi salatu wassalam akan tercabik-cabik menjadi 73 golongan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya berada dalam ancaman neraka. Kecuali satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. aduhai betapa beruntungnya jika Allah Azza wa Jalla memasukkan dia dalam satu golongan tersebut. Aduhai betapa barakallahu fikum. Bergembira dan senangnya dia. Allah Jalla wa Ala masukkan dalam satu yang selamat rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi mengatakan mahal. Mahal. dan yang paling berharga di dalam hidup. Ternyata orang yang masuk ke dalamnya adalah orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana dipilihnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sekali lagi. Orang yang masuk ke dalam satu golongan ini merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal sebagaimana dipilihnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemana 72? Tidak ada barakallahu fikum. Ternyata yang satu ini harus berhadapan dengan 72 semuanya menyerukan kesesatan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga barakallahu fikum. Jikalau seseorang akan menuju hidayah, mau tidak mau, dia harus tersungkur, terjatuh dan masuk ke dalam lubang. Dari satu mulut buaya mungkin ke mulut-mulut singa. Terus demikian. Sampai pada akhirnya Allah menemukan dia dengan satu itu rahimani warhimakumullah. Betapa sulitnya. Betapa barakallahu fikum tinggi nilainya. Sehingga tidak mungkin kita akan mendapatkan dunia untuk bisa membayar nikmat digabungkan ke dalam satu golongan oleh Allah Jalla Subhanahu. Tidak mungkin ada harga dari dunia ini untuk kita bisa menukar dan kemudian barakallahu fikum melelang dan menjualnya hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Maka rahimani wa rahimakumullah tentang yang satu ini. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul La tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah kondisi satu golongan yang diselamatkan oleh Allah jalla subhanahu ternyata itulah yang dimaukan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Muawiyah wa jaa min hadis Mughirah ibnu Syu'bah dan datang dari belasan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di luar sahihaini rahimani wa rahimakumullah. Terus menerus. Ada sekelompok umatku kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Zahirina alal haq. Mereka selalu menang di atas al-haq. Yang mereka perjuangkan adalah al-haq. Yang mereka perbuat untuk membela kebenaran rahimani wa rahimakumullah catatan penting di dalam dakwah ilallah jalla subhanahu bahwa dakwah ahli sunnati wal jamaah yansuruna al-haqqa ay ahli sunnati wal jamaah yansuruna al-haqqa bi tariqati ahli al-haqq bahwa ahli sunnati wal jamaah membela kebenaran dengan langkah ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fabarakallahu fikum. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq. Yang diperjuangkan, yang ditampilkan, dan yang disuarakan adalah hak yang terkait dengan kebenaran barakallahu fikum. Setelah itu, dengarkan apa kata Nabi Yun alaihi salatu wassalam. Siapapun yang punya cita memperjuangkan al-haq tidak akan memudaratkannya. Tidak akan membahayakannya. Siapapun yang menghinakan dia barakallahu fikum. Hingga siapapun. Kalau dia benar-benar telah yakin bahwa dia berada di atas al-haq. Bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan bimbingan para ulama Warasatul anbiya pegang erat-erat. Tidak akan membahayakan Anda. Siapapun yang menyelisihi engkau dan siapapun yang mencoba untuk menghinakan engkau. Mungkin engkau akan dituduh pendusta. Engkau akan dituduh orang hasad. Engkau akan dituduh berbagai macam tuduhan. Tapi ingat, periksa diri engkau. Benarkah engkau sedang memperjuangkan kepentingan al-haq? Kalau sudah engkau memperjuangkan kepentingan al-haq. Isbir. Bersabarlah engkau. Allahu Jalla wa'ala tidak akan mendatangkan malapetaka. Mudarat dalam langkah engkau barakallahu fikum. Yang ada adalah kemenangan di belakang hari. Yang ada adalah keterangan di belakang hari yang akan bisa dipetik oleh generasi yang akan datang. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Rahimani wa rahimakumullah. Maka siapapun yang mengaku diri ahlus sunnati wal jamaah maka dia harus memperjuangkan kebenaran itu bitoriqati ahlil haqq dengan langkah dan jalan ahlul haqq mari kita belajar kepada sejarah barakallahu fikum faqad rawal imam muslim fi sahihihi di saat nabi alaihi salatu wassalam mengatakan yagzu amun min ummati umatku berperang. Akan datang suatu zaman. Lalu kemudian umatku berperang di saat itu. Fayuqalu lahum. Lalu dikatakan kepada kaum yang sedang berperang ini. Hal fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di tengah kalian ini orang yang melihat Rasul alaihi salatu wassalam bertanya tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada sahabat di tengah barisan kalian? Fayakuluna na'am. Mereka menjawab iya. Fayubtahu lahum. Lalu dibukakan kemenangan oleh Allah Jalla Subhanahu. Keberadaan Ahlul Haqqi dalam memperjuangkan agama Allah Jalla wa'ala mendatangkan kemenangan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Ya ahlas sunnah, jangan berkecil hati karena mungkin bilangan engkau adalah sedikit. Dan jangan engkau berkecil hati di saat engkau sanggup mengelola sebuah pendidikan di atas manhajul anbiya'i di atas manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semestinya kita harus berbangga hati untuk bisa istiqomah dan berjalan di dalam membela kebenaran hafizani wa hafizakumullah jami'an. Keberadaan ahlul haqqi. Karena akan disebutkan dalam wasiat Syekhuna Mukbil rahimahullahu taala masuknya orang-orang yang berbahaya, ahlul bid'ah, minal hizbiyin dalam barisan ahlus sunnati wal jamaah. Itu merupakan nakbah bahaya yang akan menimpa perjalanan dakwah salafiyah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Maka barakallahu fikum. Saya mengingatkan bahwa bendera al-haq itu telah dikibarkan oleh tiga generasi utama yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dalam hadis Imran Ibnu Husain muttafaqun alaihi khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum keberadaan sahabat di tengah-tengah perjuangan besar yang padanya tertumpahkan darah dan hilangnya nyawa ternyata keberadaan mereka menentukan perjuangan besar itu rahimani wa rahimakumullah. an Nabiyyu alaihi salatu wassalam bercerita, "Tsumma yaghzu fi'amun min ummati fayuqalu lahum hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah ada di tengah kalian orang yang melihat, orang yang bersahabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pertanyaan tentang siapa? Tentang tabi'in. Apakah ada di tengah kalian tabi'in? Mereka kaum itu menjawab na'am fayuftahu lahum. Diberikan kemenangan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hafizani wa hafizahumullah. Betapa agung dan mulia dan betapa barokah kehidupan para pejuang kebenaran barakallahu fikum. Namun itu adalah generasi yang telah berlalu. Dan mereka telah meninggalkan langkah yang diridhai oleh Allah Jalla Subhanahu. Tinggal barakallahu fikum kita sekarang ini. Kalau mereka menemani Nabi Ali Shallallahu dipilih oleh Allah Azza wa Jalla mereka menggantikan generasi sahabat menjadi tabi'in. Merupakan pilihan dari Allah Jalla Subhanahu. Berikut seterusnya. Berikut para ulama kita. Akankah kita menjadi pilihannya di masa kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Nampak di dalam benak kita. Kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan dengan generasi sahabat Nabi di atas manhaj yang kita berjalan di atasnya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dengarkan pesan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr. Al quranul Karim dan sunnah Rasul. Alaihi salatu wassalam yang berjalan di atasnya salafun salih ridwanullah alim ajma'in dan kami juga yang akan menjaganya termasuk dari penjagaan Allah Jalla wa'ala terhadap manhajul haqqi terhadap dakwatul haqqi terhadap barakallahu fikum akidah yang murni ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam Allah membangkitkan ulama-ulama barakallahu fikum. Sebagai pembela manhajul haq. Sebagai pembela dakwatul haq. Mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi barakallahu fikum. Kembali kepada bimbingan mereka. Adalah kembali kepada Al-Quran. Dan kembali kepada sunnah Rasul. Alaihi salatu wassalam. Falaqad sami'na. Saya mendengar barakallahu fikum. Min da'in la yastahi min Allah azza wa jalla. Di saat kembali kepada fatwanya alim sunnah tentang barakallahu fikum kesesatan jamaah, kesesatan individu orang. Dia berdalil. Dalil itu bukan fatwanya ulama, tetapi dalil itu adalah Al-Quran Sunnah. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa dia tidak faham terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Coba kaji dan dalami dengan penuh kejujuran. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengangkat setinggi-tingginya posisi alim ulama rahimani wa rahimakumullah. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabih. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Kata para ulama, kalau sekiranya ada posisi lebih tinggi dari posisi orang yang berilmu, Niscaya Allah Azza wa Jal akan menyebutkan di dalam ayat ini. Allahu Jalla wa Ala sedang mengangkat barakallahu fikum para malaikatnya. Dan Allah memasukkan pengangkatannya terhadap mereka-mereka yang berilmu. Siapa yang pertama kali masuk di tengah kita ini? Kalau bukan ulama-ulama sunnah hafizani wa hafizakumullahu jami'an. kita masih bersama firman Allah Jalla wa Ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja siapa kalau bukan ulama barakallahu fikum dukhulan awwaliyan masuk pertama kali di dalam ayat ini disanjung dan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla yaqulu Allah Azza wa Jalla fi kitabih innama Allah min ibadihi al-ulama. Allahu Jalla wa ala langsung barakallahu fikum menyebutkan bahwa orang atau ulama lah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafizani wa Allahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Allah mengokohkan dan menjaga dakwatul haq ini bilisani ulama'ina dengan lisan atau melalui ulama-ulama kita barakallahu fikum. Baca sejarah tentang dakwah salafiyah yang ada di Indonesia ini. Yang dulu awalnya bercampur baur barakallahu fikum. Namun dibersihkan melalui ulama-ulama sunnah. Di dalamnya adalah karya-karya besar. Al-Syeikh Al-Imam Al-Humam. Alimul Jarh wa Ta'dil. Al-Syeikh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Kita mengetahui sururiyun itu apa. Kita mengetahui barakallahu fikum. ya surat. Kita mengerti bahaya-bahaya mereka. Abdurrahman Abdul Khalik. Melalui mereka. Terus digulirkan ujian dan cobaan. Muncul barakallahu fikum Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Muncul kemudian Ali Hasan Abdul Hamid. Muncul kemudian dari markaznya Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala yaitu Al-Hajuri. Semuanya itu Allah Jalla wa ala menjaga dakwah ini dengan ulama-ulama tadi barakallahu fikum. Lalu apakah di sang alim besar itu berbicara tentang guru kita. Berbicara tentang saudara kita. Mungkin berbicara barakallahu fikum tentang teman kita di dalam dakwah. Lalu kemudian kita tidak menerimanya barakallahu fikum. Lalu kemudian kita merasa berat untuk mengambil ucapannya rahimani wa rahimakumullah. Hal zalama ustadzah apakah alim besar ini telah berbuat zalim terhadap ustaz engkau? Atau dia telah berbuat zalim kepada ahlus sunnati wal jamaah? Atau barakallahu fikum dia telah berbuat zalim karena yang sedang dibicarakan adalah saudara engkau. Rahimani wa rahimakumullah. Ana tastahi ya abdallah. Tidakkah engkau malu untuk kemudian barakallahu fikum. Mengenyampingkan ucapan zakal alim. Sebagai nasihat. Sebagai teguran. Agar dia kembali kepada al-haq. Namun engkau tampil dengan penuh kezaliman. Sampai kemudian mengentengkan dan meremehkan zakal alim yang memiliki sejarah besar perjuangannya di dalam dakwah ahli sunnati wal jamaah Cuma karena guru engkau yang dibicarakan. Cuma karena saudara engkau yang dibicarakan. Kenapa engkau tidak berprinsip dengan al-haq? Al-haq itu barakallahu fikum akan mengenal ahlinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka rahimani wa rahimakumullah. Saya mengingatkan ikhwani wa akhwati dan ahlus sunnati wal jamaah berangkatlah dengan manhajul haq ini dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa ala untuk melindungi perjalanan dakwah ini barakallahu fikum berjalan dengan alim ulama yang menjaga dakwah ini rahimani wa rahimakumullah jami'an jikalau engkau sampai menganggap enteng persoalan yang itu merupakan ucapan alim tentang ilmu al-jarh wa ta'dil. Intadi. Pintu yang sangat berbahaya barakallahu fikum. Yang akan membuahkan semakin jauhnya kita dari al-haq rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekarang berbicara tentang ustaz engkau, engkau tidak menerima. Mungkin nanti berbicara tentang yang lain, anda tampil untuk tidak menerimanya lagi. Bukan cuma satu alim yang berbicara. Ada alim yang lain berbicara. Anda tampil untuk tidak mau menerimanya. Andalah yang telah berbuat zalim terhadap manhajul haq ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, faya ikhwani wa ya akhwati fillah azzakumullah. Kita harus berusaha untuk melakukan koreksian langkah-langkah kita ini. Kita harus barakallahu fikum. Membela al-haqqi bitariqati ahli al-haqqi. Membela kebenaran itu dengan langkah-langkah barakallahu fikum al haqqi. Sekali lagi, Allah Jalla ala menyelamatkan ahlus sunnati wal jamaah melalui lisannya ulama-ulama sunnah hafizani wa hafizakumullah. Apakah engkau akan meninggalkan mereka-mereka yang telah menghabiskan umurnya untuk memperjuangkan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Cuma ingin mempertuhan, mempertahankan guru engkau barakallahu fikum. Atau mungkin saudara engkau. Atau mungkin teman engkau. Fattaqillah ya abdallah. Takutlah engkau kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidakumullahu jami'an. Faya ma'asyaral ikhwa wal akhwati rahimani wa rahimakumullah tentunya termasuk dari sederetan ulama-ulama yang dengannya Allah menjaga dakwah ini yang dengannya Allah Jalla wa ala melindungi manhajul haq ini yaitu Syekhuna Mukbil rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan dan kita telah mendengarkan bagaimana wejangan dan wasiat beliau dan bagaimana beliau sendiri barakallahu fikum berucap dan kita akan langsungkan pada pagi hari ini untuk kemudian lebih dekat lagi mengenal beliau rahimahullahu taala terakhir pembahasan kita pada pertemuan yang telah lewat tentang bagaimanakah karamuhu wa sakha'uhu kedermawanan beliau rahimahullahu taala Sungguh barakallah fikum. Kendati pun beliau tidak memiliki apa-apa. Namun beliau memiliki jiwa karam. Gampang membantu. Gampang barakallahu fikum. Memperhatikan hak-hak du'afa. Terlebih lagi. Bila itu adalah tulabul ilm. Beliau benar-benar memberikan perhatian yang sangat barakallahu fikum. Wahid min ustazina datang ke tempat beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dengan membawa amanah dengan membawa amanah berbentuk barakallahu fikum dolar untuk mengasihkan kepada beliau. Zakal Ustaz jazahullahu khair. Subhanallah. Asyik rahimahullah tidak mau menerimanya. Kutlah. Ya, ini bukan duit Ambil engkau. Sampai ikhwah ini kebingungan. Bagaimana caranya untuk amanat ini bisa sampai kepada beliau? Berpikir. Untuk kemudian keluar. Berpikir untuk memberikan madu yang paling terbaik dan paling mahal. Itu pun karena amanat itu besar. Masih sisa besar datang lagi membawa madu. Syekh Mukhbar rahimahullah ta'ala menerima. Lalu kemudian sisanya beliau dan hullah. Iya, ikhwan ini berpikir. Lalu kemudian mengantarkannya kepada yang memegang barakallahu fikum terkait dengan urusan ya dakwah yang ada di Damat hafizani wa hafizakumullah jami'an. Wallahi ya ikhwan. Fawahid datang barakallahu fikum dari Kuwait. Awal-awal. Lalu kemudian kepingin bertemu dan berjumpa dengan Syekh Mukbir rahimahullah. Ketemulah dia dengan seseorang yang membawa barakallahu fikum dari ladangnya sendiri. Bertanya, ingin ketemu bersama Syekh Mukbir. Dibawa, berangkat. Setelah itu disuruh duduk. Allah, duduk. Yang mengantarnya itu masuk ke rumahnya. Ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu. Nggak datang-datang. Mana syekhnya yang dimaksud? Ternyata yang menyambutnya dari ladang itu adalah syekh yang dituju rahimani warahmatullahi rahimakumullah Fanduru barakallah kita. Kehidupan alim ulama kita memang benar-benar mereka berbuat untuk dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Tidak kemudian malu seorang dai bawa cangkul, bawa ini, tidak. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentang kedermawanan beliau kita telah melewatinya barakallahu fikum. Lalu kemudian pembahasan yang berikutnya syaja'atuhu rahimahullahu taala keberanian yang dimiliki oleh Syekh Mukbir rahimahullahu taala sana rahimahullah minal ladzina la yakhafuna billahi laumatul Beliau adalah termasuk dari golongan orang-orang yang tidak pernah gentar dan takut di jalan Allah Jalla dari celaan dan caci makian orang-orang yang mencela dan mencaci maki barakallahu fikum. Telah disebutkan di awal-awal dalam karya tentang perjalanan dakwah beliau rahimahullahu taala. Beliau berani tampil berbicara di tengah-tengah kaum Syiah sampai kemudian wajju mereka gelap gempita ingin memukul, ingin barakallahu fikum membunuh Asyik Mukbir rahimahullahu ta'ala. Sampai kemudian beliau masuk barakallahu fikum ke dalam penjara. Beliau tidak memiliki rasa takut selama beliau memperjuangkan al-haq rahimani wa jami'an. Apalagi kalau sudah berteriak ya ikhwanana insyaallah nujahid ma'amrika Amerika, kita akan berperang bersama Amerika. Padahal antum tahu kondisi beliau tangannya sudah digantung dalam keadaan. Tetapi tamani jiwa untuk kemudian berperang dan membela agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tinggi dan besar barakallahu fikum. Benar-benar berada pada puncak yang sangat berani. Beliaunya hafidhani wa hafidhakumullah tetapi bukan beraninya ngawur loh. Ya. Berani untuk membela kepentingan al-haq hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum. Terkait dengan bagaimana siasatuhu. Langkah dan siasah beliau. Di dalam dakwah ila Allah Jalla Subhanahu. Kana hakiman rahimahullah bida'watihi ilallahi wa ma'a mujtama'ihi wa ummatihi. Beliau adalah orang yang memiliki sifat hakim, penuh barakallahu fikum bijaksana di dalam berdakwah kepada Allah Jalla Subhanahu baik bersama masyarakat beliau atau kepada umat barakallahu fikum li'annahu ya'lam karena beliau mengetahui bahawa dakwah bila dibangun di atas saurat wal inkilabat dengan cara-cara berutang tidak akan membuahkan kecuali barakallahu fikum malapetaka terhadap perjalanan dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah dengan umur yang sangat panjang dengan umur yang panjang beliau berdakwah di jalan Allah Jalla Subhanahu sehingga benar-benar mengetahui barakallahu fikum dengan tajrubah tajrubah itu artinya dengan apa dengan subhanallah pengalaman dengan pengalaman rahimani wa rahimakumullah bertambah kebijakannya di dalam dakwah bertambah pula barakallahu fikum pengetahuan beliau tentang akibat-akibat perkara di belakang karena semakin bertambah umur dan juga ilmunya seseorang maka bertambah pula barakallahu fikum pengalamannya di dalam dakwah ilallah jalla subhanahu bertambah ketawaduannya bertambah rasa takutnya bertambah bagus akhlak dan adabnya demikian hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kita masih mengingat ucapan Muawiyah yang dibawakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih Adabil Mufrad. La yakunu haliman tidak seseorang itu dikatakan halim orang bijak illa ma'azu tajrubatin ma'azi tajrubah kecuali itu semuanya akan didapat melalui barakallahu fikum pengalaman bertambah umur seseorang berkiprah di dalam dakwah ila Allah jalla subhanahu tentu barakallahu fikum bertambah pula hikmahnya di dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian pembahasan yang berikutnya ilmuhu wa ta'annihi. Bagaimana sifat kelembutan Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala dan kehati-hatian beliau di dalam barakallahu fikum urusan dakwah ila Allah jalla subhanahu Kata sang putri bercerita sungguh. Beliau berada dalam kedudukan atau posisi yang sangat tinggi. Dalam hal ta'anni hati-hati. Di dalam bersikap rahimani wa rahimakumullah. Sampai di saat kita berada di sana barakallahu fikum. Datang telepon dari Yasir. Nama daerah di Yaman Ya sih. Ahlu sunnah wal jamaah berbuat demikian-demikian. Pokoknya dijatuhkan nama ahlu sunnah wal jamaah. Yai. rahimahullah ta'ala bertanya. Man anta? Siapa anda ini? Ana fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Syekh Mukbir rahimahullah taala tidak mencukupkan. Anta sunni am syi'i? Anta sufi am syi'i? Orang itu terdiam. Di saat kemudian Barakallahu Fikum melontarkan pertanyaan. Tidak cukup sampai di sana. Peristiwa itu dibawa di majlis. Lalu kemudian disuruh berdiri ikhwanuna min yati' meminta penjelasan dan keterangan tentang berita yang di ya, dinukilkan kepada beliau barakallahu fikum. Bagaimana tingkat tasabutnya dakal alim rahimani wa rahimakumullah. Sudah lewat pembahasan kita. Bila ada orang yang datang mencela dan mencaci makinya, diberitakan ada orang yang mencela dan mencaci makinya, apa kata beliau? Apa jawaban beliau? abu Khalid. Beliau bertanya, apa sih? Siapa yang mengatakan? Apa katanya? Apa begitu? Apa yang beliau katakan di saat seseorang memberitakan bahwa ada yang mencela beliau, ada yang mencaci beliau, ada yang barakallahu fikum membicarakan beliau apa jawaban beliau ya okay. lah oke okay. ah ya kumullah beliau memberikan jawaban dosa-dosa saya lebih berbahaya dari caci makian dan celaan itu. Coba antum perhatikan. Min alim besar seperti itu barakallahu fikum. Namun tidak peduli celaan dan caci makian orang rahimani wa rahimakumullah. Bahaya dosa yang saya lakukan itu lebih dari bahaya celaan dan caci makian mereka barakallahu fikum. Fanduru ya akhwat. Bagaimana akhlakuhu ketawaduan beliau. Di saat kemudian tangan beliau patah. Apa kata beliau kepada putrinya? Hah? Ini karena sebab dosa-dosa saya. Padahal beliau tergelincir, jatuh. Kemudian barakallahu fikum patah tangan kiri beliau. Beliau berkata kepada sang putri, bahwa ini karena akibat dosa dosa saya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tabarakallahu fikum. Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala. Orang yang terkenal memiliki sifat kasih dan sayang tinggi kepada umat secara umum. Terlebih-lebih barakallahu fikum kepada tullah beliau siapa yang tidak senang jikalau tulap-tulap ini dianggap oleh oleh beliau adalah putra-putranya sendiri. Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak bergembira rahimani wa rahimakumullah? Tentu barakallahu fikum. Ini merupakan adab dan akhlak. Sehingga tidak ada jurang pemisah yang beliau tanamkan antara syekh dengan muridnya kecuali takwa Allah azza wa jalla ketakwaan kepada Allah jalla subhanahu wa taala bahwa kita ini tidak berhak untuk diikuti yang berhak untuk diikuti adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hafizani wa hafizakumullah jami'an beliau barakallahu fikum yasbir alal mukhalif bersabar terhadap orang yang menyelisihi. Kita lihat akhlak beliau di majlis luar biasa. Bagaimana beliau membantah Syiah, bagaimana beliau membantah Ikhwanul Muslimin, bagaimana bagaimana tablighi. Tapi kalau ada yang datang kepada beliau mengharap kebaikan, beliau sambut dengan bagus barakallahu fikum. Apalagi kalau yang datang ingin mencium tangannya, beliau segera juga mencium tangan yang tadi menciumnya rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kalau ternyata orang ini dengan perilaku yang baik lalu kemudian dia tidak tertegur maka bayyana linnasi awarah wa zaifa dia tampil menjelaskan tentang barakallahu fikum bahaya-bahayanya dan penyimpangan-penyimpangan orang tersebut di majlis barakallahu fikum. Wakam kata sang putri bercerita. Yus'alu rahimahullah an mas'alatin wa yaqulu fiha Allahu a'lam. Betapa sering beliau ditanya tentang satu persoalan. Beliau mengatakan Allahu a'lam. Apalagi kalau menemukan kesulitan beliau panggil yang sering mendapatkan panggilan adalah Syekh Abdurrahman Al-Ajani. Syekh Abdurrahman Al-Ajani barakallahu fikum rajul muta'addid. Dipanggil oleh Syekhuna Mukbir rahimahullah. Bagaimana pendapat Anda dalam hal ini? Itu di majlis Ayal rame. Tidak malu-malu rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengajak dan mengambil pendapat dari tulab rahimani wa rahimakumullah. Hakadal alim akhlaquhu adabuhu. Dan beliau barakallahu fikum tidak takalluf. Kalau beliau belum sampai kepadanya ilmu, beliau tidak kemudian malu mengatakan wallahu a'lam. Tidak malu-malu mengatakan wallahu a'lam. Tidak kemudian barakallahu fikum setiap pertanyaan Sementara belum ada tasawur pada dirinya gambaran, wah jawab dengan lantang. Salah. Kalau sudah salah, kan barakallahu fikum. Rujuk ya. Cepat kembali kepada barakallahu fikum al-haq. Tapi nasallallahu salamat al-afiyah. Hafidhani wa hafidakumullahu jami'an. Wa kam su'ila an syakhsin fayaqul. Betapa sering beliau ditanya tentang seseorang. Ya Syekh, bagaimana tentang fulan ini? Ana murji'ul qaul Syekh. Beliau diam. Karena belum sampai kepadanya. Fayaskutu anhu sinin. Beliau diam tentang orang itu bertahun-tahun. Hatta yatabayyana lahu jaliyah. Sampai benar-benar barakallahu fikum mendapatkan penjelasan. Coba baca sejarah. Bagaimana sabarnya Asyik Rabi untuk kemudian mengingatkan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Itu sinin bertahun-tahun. Beliau bersabar barakallahu fikum. Lewat murasalah, lewat telepon. Mengingatkan Abul Hasan. Namun karena orangnya utuh, orangnya sombong dan angkuh, maka beliau barakallahu fikum mengeluarkan ucapannya rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Ali Hasan Ali Al-Halabi. Begitu juga terkait dengan yang ada. Sudah dari sekian tahun beliau mengikuti perkembangan dakwah salafiyah yang ada di Indonesia ini rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengerti tentang kiprah-kiprah daripada ustadz mungkin yang sering datang kepada beliau, yang sering mendapatkan atau berziarah kepada beliau atau kiprahnya yang ada di Indonesia ini dari awal persoalan dakwah ilallah azza wa jalla beliau mengikuti bukan orang baru Syekh Rabi barakallahu fikum mengikuti perkembangan dakwah ilallah azza wa jalla mulai Ja'far Umar Talib. Awal-awal dakwahnya terus demikian. Sampai kemudian tumbangnya Ja'far Umar Talib. Min lisali ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Allah bongkar rahimani wa rahimakumullah. Satu persatu. Demikianlah Allah menjaga dan melindungi dakwah as-salafiyah yang ada di Indonesia ini. di ulama'i hadhihi dakwah dengan ulamanya dakwah ini barakallahu fikum. Oleh karena itu, sabarkan diri. Berjalan bersama ulama-una. Di sana kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Kita akan menemukan ada perlindungan dari Allah Jalla wa'ala. Di atas manhajul hak ini. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengingatkan ikhwani wa akhwati jangan tinggalkan ulama ulama sunnah di dalam dakwah ila Allah jalla subhanahu wa ta'ala Hafidhani wa hafizakumullah hirsuhu ala al-ulfati wa ta'akhi al muslimin bagaimana semangat beliau dalam menyatukan di antara kaum muslimin hafizani wa hafizakumullah jami'an sang putri bercerita tentang ucapan beliau hafizahullah taala terkait tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu rawahul Bukhari wa Muslim kata Rasul alaihi salatu wassalam bainama ana baina ana naimun ra'aituni fil jannati fa idzan imra'atun tatawaddau ila janibi qasar فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرته غيرته ووليت مدبرا Di saat saya tertidur, dinampakkan padaku surga, kata Rasul alaihi salatu Tiba-tiba, saya melihat seorang wanita sedang berwudu di samping yaitu bangunan ya yang tinggi. Lalu saya mengatakan, siapakah pemilik bangunan ini? Mereka berkata ini adalah miliknya Umar. Umar ibnul Khattab. Lalu kemudian barakallahu fikum. Aku mengingat kata Rasul alaihi salatu wassalam tentang sifat kecemburuan pada diri Umar Ketika Umar mendengar cerita Nabi Yuna alaihissalatu wassalam. Habaka Umar. Umar radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Lalu berkata. A'alaika agharu ya Rasulullah. Apakah saya ini cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Kata Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala mengambil faedah dari hadis ini. Fihi mura'atu syu'uri akhika fillah. Di sini ada pelajaran. Anda harus memperhatikan perasaan kalau syu'ur itu kita artikan saudara engkau. Saudara engkau barakallahu fik. Engkau harus memperhatikan apa yang tidak disukai, apa yang disenanginya. Juga diperhatikan. Karena betapa sering setan itu masuk cuma urusannya kecil. Menghancurkan dan merusak ukhuwah imaniyah rahimani wa rahimakumullah. Persoalannya kecil. Tapi yang namanya setan akan merusak persaudaraan barakallahu fikum. Maka segera kita harus benar-benar memperhatikan. Dan satu hal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Terhadap saudara kita ahlus sunnati wal jamaah. Terhadap diri kita. Kita harus berhusnudzan apa su'udzan. Terhadap diri kita sendiri. Banyak husnudzan atau su'udzan? Su'udzan. Kita harus banyak su'udzan pada diri karena tatkala kita seudhan pada diri, kita banyak untuk melakukan muhasabatun nafsi. Mengoreksi diri kita sendiri. Tapi kalau kita berusnudhan selalu, yang salah bukan saya. Yang salah dia. Yang berbohong dia. Yang hasad dia. Terus demikian. Kita tidak mau kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah untuk melakukan koreksian, evaluasi pada diri kita sendiri. Makanya beliau mengajarkan adab dan akhlak yang besar pada diri kita sendiri. Harus memperbanyak su'uban. Kata beliau kemudian menyambung. Bagaimana kita akan husnuban pada diri. Sementara di antara dua lambung kita ini ada lawan dan ada musuh kita langsungkan barakallahu fikum kebencian beliau terhadap hizbiyah wal bid'ah wa ahliha. Rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang benar-benar mengambil adab dan akhlak, mengambil pelajaran manhaj dan akidah dari lisan beliau, rahimahullahu taala, maka dia akan banyak belajar tidak akan tampil menjadi mutalawin orang yang warna-warni barakallahu fikum. Karena Syekhuna Mukbir rahimahullah apabila berbicara tentang fulan allan Hizbiyah, Ikhwanul Muslimin, Jamaatul Tabligh. Habis rahimani wa rahimakumullah. La khaira fihim. Tidak ada kebaikan mereka sedikit pun barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an ulama kita mengajarkan tentang prinsip manhaj salafun salih, manhaj salafin salih, ridwanullah alaihim ajma'in. Sikap tegas terhadap ahlul bid'ah dan tidak bermain-main bersama ahlul bid'ah. Rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka itu adalah punya kepentingan pada diri ahlus sunnati wal jamaah. Beliau menyebutkan yubghidul hizbiyyata wal bid'a wa ahlaha bughdan syadidan lillahi azza wa Beliau adalah sangat benci terhadap hizbiyah, kebidaahan dan ahli bidah dengan kebencian yang sangat barakallahu fikum. Allah ya akhwat. Bagaimana rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bila beliau berbicara tentang seseorang, satu malam full berbicara tentang individu orang. Berbicara tentang jum'iyah, subhanallah. Subhanallah, barakallahu fiqh. Namun bagaimana ulama una tidak kemudian sikap-sikap itu merupakan sifat manhaj sikap manhajul haq. Lalu kemudian muncul orang barakallahu fikum lahat Untuk mengatakan, jangan disibukkan oleh bar rudud. Bantah ini, bantah itu. akhidillah. Bukankah tegaknya dakwah ini di atas dua pondasi besar? Bayanul haqqi war Menjelaskan kebenaran. Dan Rudut barakallahu fikum. Coba baca kalau anda pernah belajar kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Aqidah al-wasitiyah. Coba belajar kitab ini ada. Dibawakan ayat-ayat Al-Quran. Dan sunnah Nabi Yun alaihi salatu wassalam. Untuk membantah ahlul bid'ah rahimani wa rahimakumullahu jantan. Namun barakallahu fikum. Karena sifat yang berbahaya pada diri seorang. Lalu kemudian mengangkat. Tidak setuju dengan sikap bila ahlus, ahlus sunnah loh ya. Yang berbicara tentang kebidaahan ahlul bidah. Berbicara tentang bahaya jum'iyah usurat. Tidak menerima. Barakallahu fikum. Menebar subhat-subhat. Disibukkan ini, disibukkan itu. Nas'alullah salamat al-afiyah yang semestinya tidak akan keluar dari lisan ahlu sunnati wal jamaah. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Apalagi kalau memberikan gelar istilah pahlawan kesianan. Hal hada min adabi min adab ahli sunnati wal jamaah. Di, di saat saudaranya berbicara tentang bahaya barakallahu fikum jum'iyah tertentu. Lalu kemudian dianggap dia sebagai pahlawan kesiangan. Maka turidu min hadal kalam? Wa anta mas'ulun amam Allah Azza wa Jal. Apa yang engkau maukan dengan ucapan ini? Dengan istilah pahlawan kesiangan. Eh, ini pahlawan kesiangan ini pujian, celaan, sanjungan, ada dia. لا شك ولا ريب silaan barakallahu fikum. Saya ikhwan. Ini salah satu barakallahu fikum. Pelajaran dari ulama una rahimani wa rahimakumullah yang dia pernah duduk padanya di majelisnya barakallahu fikum. Tapi betapa cepatnya terjadinya perubahan tentu ada sesuatu yang merubahnya barakallahu fikum. Suatu saat kita akan ketahui barakallahu fikum. Sering duduk bersama beberapa ustaz saling berbicara. Kenapa? Apa sebabnya? Walaupun kita menyimpulkan sesuatu, tapi kita masih takut. Kita menunggu Allahu Jalla wa'ala Pasti akan mengeluarkan barakallahu fikum. Dan membongkar semuanya itu. Kita yakin dan yakin. Bahwa Allah Azza wa Jalla. Yang telah membantu ahlus sunnati wal jamaah. Untuk kemudian melihat tentang bagaimana kiprah ahlul ahwa'i wal bid'ah di dalam dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ويبين حقيقة الحزب فيقول beliau menjelaskan tentang hakikat hizbi itu siapa sih? Ya, kalau antum sering menyebut itu hizbi. Apa itu definisi hizbi? Beliau beritahukan kepada kita. Al-hizbiyu huwa alladhi yad'u ila fikratihi wa in da'a ila al kitab was sunnati fahuwa yatafattaru faqat Kata beliau, yang namanya hizbi itu adalah orang yang menyeru kepada pemikirannya. Adapun dia tampil menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah itu hanya barakallahu fikum ya sebagai tabir menyembunyikan dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian untuk mempersingkat barakallahu fikum rahmatuhu wa syafaqatuhu. Bagaimana sifat kasih sayangnya beliau barakallahu fikum. Fahuwa rahimun bil kibari wa sigar. Wa bil zakari wal unta wal atfal yuhibbunahu kathiran limanzilatihi wa liihsanihi ilaihim. Beliau adalah orang yang sangat sayang kepada orang yang besar, kecil, laki-laki ataupun perempuan. Bahkan anak-anak itu, anak-anak sangat sayang dan senang kepada beliau. Karena di samping kedudukan beliau, karena juga kebaikan beliau terhadap mereka. Barakallahu fikum. Sayang rahimani wa rahimakumullah. Di ya bila bertemu bersama anak. Assalamualaikum, ngajak main, ngajak senyum. Iya, kemudian salaman, dicium tangannya. Beliau balik mencium tangan putra atau anak-anak itu. Barakallahu fikum. Luar biasa. Penampilan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fahuwa jadir ayyukal fi. Memang pantas. Untuk diucapkan demikian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah ya Allah. Kita sendiri menyaksikan di majlis ilmu. Tapi kalau sudah sampai di majlis ilmu, beliau benar-benar menjaga adab dan akhlak. Siapapun. Di majlis ilmu, ada anak ngomong, ada anak berbicara. Mungkin kalau di sini kita main pentungan pakai tongkat, wah, kedengaran dari tempat jauh kepala anak yang dipukul barakallahu fikum. Sampai dilaporkan di majelis juga, kita berada di majelis itu. Seorang anak aslan yang nakal. Ya. Aina fulan bin fulan. Sebutkan anak itu. Dihabiskan sama beliau. Kecil. Dalam ribuan orang barakallahu fikum. Wahuwa fil hammam yasir disebutkan bahwa dia ada di hammam. Karena dilaporkan bahwa ini la'ab. Main-main baru. Pokoknya telah sesat mainnya. Aina fulan bin fulan. Panggil. Lalu kemudian setelah itu ada seseorang tampil dari murid beliau. Ya Syekh. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah termasuk min alamati zakah termasuk dari tanda kecerdasan anak itu banyak apa namanya bergerak ya tidak kemudian dia melongo tidak termasuk dari tanda kecerdasan anak itu lah ikhwan ini ingin memberitahukan tentang anak ini apa kata Syekhuna Mukbir rahimahullah saya ikhwan anak, anak uqaddimul adabah saya lebih mementingkan adab. Kata Syekhuna Mukbir Rahimahullah ta'ala. Barakallahu fi. Dengan ini kita harus mendidik anak kita. Dididik adabnya, dididik akhlaknya. Barakallahu fikum. Sampai ulama-ulama menyerahkan putranya sebelum belajar ilmu. Dididik adabnya. Dididik akhlaknya hafidhani wa hafidakumullahu jannah. Memang pantas kita sendiri yang menyaksikan barakallahu fikum. Bagaimana sayangnya kita menganggap ini bapak kita. Karena bagaimana beliau di majelisnya. Bagaimana beliau barakallahu fikum ketika jalannya. Membimbing, mengarahkan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kalau ternyata butuh berbicara tentang kesehatan. Beliau tidak segan-segan. Manggil tulapnya yang punya ilmu tentang kesehatan berbicara di hadapannya. Ia di hadapan beliau, di hadapan pelabak tentang kesehatan. Tidak kaku barakallahu kita. Beliau banyak cerita di majlis. Masya Allah. Ya. Banyak kemudian kita tertawa. Bagaimana beliau mendidik kita, membimbing kita. Itulah yang mahal. Mengambil adab dan akhlak. Kalau mungkin ilmu kita bisa memiliki maktabah. Kita bisa mengkaji keluar. Menghafal apa isi kitab di dalam maktabah. Namun yang termahal. Ketika seseorang mulazamah bersama ulama. Yaitu belajar akhlak dan adabnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tidaklah berlebihan kata sang putri. Kalau dikatakan laqad kana khairan nasi linnasi hadha zaman beliau adalah orang yang terbaik manusia untuk manusia di zaman ini kata beliau barakallahu fikum wa khususan li talabatil ilm terlebih khusus bagi penuntut ilmu fahuwa yara talabatal ilmi abna'ah beliau berpendapat para penuntut ilmu itu merupakan putra-putranya. Kan ada orang. Apabila duduk di majelis, pemisahnya jauh. Ya. Pokoknya ini barakallahu fikum alim ulama tidak boleh dia apa Tidak kemudian bisa duduk, tidak bisa tersenyum, tidak kemudian bisa makan bareng bersama. Bisa. Imani wa rahimakumullah. Seperti yang sering kita katakan. Sekarang ahlu sunnati wal jamaah ini butuh murabi. Orang yang akan mendidik mereka. Orang yang akan bisa menjadi suri tauladan di dalam mereka menapaki jalan al-haq ini. Ini yang dibutuhkan. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam allama wa Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya dan juga mendidik para sahabatnya barakallahu fikum. Bekerja, berbuat, berpikir dan seterusnya untuk kemudian kemaslahatan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Beliau tampil, beliau yang memberikan contoh, beliau yang memberikan suri tauladan terhadap para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ahlus sunnati wal jam'ah Bukan hanya butuh muallim saja. Selesai kitab, kitab lain, selesai kitab. Tetapi yang dibutuhkan juga seorang murabbi. Yang bisa memberikan contoh dan suri tauladan. Dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dalam kehidupan dunianya, dalam segala-galanya. Butuh murabbi, murabbi, hafidhani, wa hafidakumullahu jami'an. Kata beliau, Sungguh beliau amat sangat bersedih. Saya tidak bacakan karena khawatir panjang bahas. Beliau amat sangat bersedih apabila berkurang kebutuhan tulah santri-santri. Orang belajar ribuan di sana itu tidak bawa bekal bayar itu. Tapi subhanallah yang namanya barakallahu fikum tawakal yang tinggi barakallahu fikum. Beliau mengajarkan, mendidik kita. Ya Allah. Coba antum bayangkan. Kalau seorang alim besar yang kita duduk di depannya lalu mengajari kita tentang kehidupan dan menghadapi problematika hidup sering terlontar, ya Allah. Allah akan menggampangkan dan memudahkan. Bagaimana kita tidak kemudian terdidik di atas itu. Karena semuanya ini Allah yang menjalankan. Tahu Allah tidak akan memberikan semua apa yang kita harapkan. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Barakallahu fikum. Di saat dakwah itu butuh demikian, Allah akan memberikannya. Di saat tidak butuh, ya tidak diberikan barakallahu fikum. Demikianlah Allah Jalla wa'ala menjalankan keadilannya barakallahu fikum. Beliau amat sangat bersedih. Jikalau murid-muridnya sudah mendapatkan kekurangan barakallahu fikum dari sandang pakannya. Karena yaku. Beliau kalau menemukan hal itu mengatakan, Innahu la yajidu masak akbar min hada alaih. Beliau tidak menemukan beban berat dari beban ini pada diri beliau. Di saat melihat tulabul ilm itu, barakallahu fikum, mendapatkan kekurangan dari makannya rahimani wa rahimakumullah. Beliau tidak merasakan ada beban yang paling berat daripada beban bila murid-muridnya itu menemukan kekurangan dari sandang pangannya. Rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, Sang putri bercerita, beliau memerintahkan saya untuk menjadi ibu bagi para penuntut ilmu. Jadi ilmu Rabbi barakallahu fikum. Memerintahkan sang putri untuk menjadi ibu bagi para penuntut-penuntut ilmu. Jadi jangan sampai seorang guru baik TK, baik apa kelasnya, kelas TK atau kelas apa, jangan sampai ya terpisahkan antara dirinya karena keguruannya atau dia menjadi guru atau ustazah. Tapi dia harus menganggap bahwa semua yang ada di depannya ini adalah anak-anaknya yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang sama. Hafidhani wa hafidhakumullah. Demikian juga da'i ilallahi subhanahu wa ta'ala menganggap Baik dia sudah menikah mungkin lebih tua dari dia. Namun dia adalah bapaknya di dalam masalah ilmu. Menganggap semuanya ini abna. Anak-anaknya yang membutuhkan kasih sayang. Yang membutuhkan bimbingan. Yang membutuhkan arahan. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian. Termasuk daripada kasih sayang beliau adalah beliau marah. Kalau ada Orang butuh belajar ini itu. Lalu kemudian orang ini diminta tidak mau atau tulah beliau. Tidak mau mengajari. Beliau marah atas sikap itu. Syekhuna Mukbir rahimahullah ta'ala. Lebih daripada itu, beliau barakallahu fikum menyibukkan orang-orang yang duduk baik sendiri maupun berduaan atau mungkin tamu atau di majlis umum penuh isinya dengan nasihat dan wejangan ya ikhwan. Nasihat barakallahu fikum. Sehingga antum melihat kita sendiri yang duduk bisa merekam dan mencatat sekian nasihat-nasihat emas di majelis beliau barakallahu fikum. Nasihat, darah, pertanyaan, nanti nasihat barakallahu fikum. Demikian ulama una rahimani warahimakumullahu jami'an. Termasuk daripada sifat kasih sayang beliau. Beliau benar-benar menanamkan dalam hati kecintaan dalam belajar ilmu. Benar-benar ya ikhwan. Sampai beliau juga sering bercerita tentang Al-Muhammadin. Muhammadin yang dimaksud adalah empat Muhammad. Muhammad bin Jarir At-Tabari Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Nasr al-Marruzi, Muhammad bin Harun ar-Ruyani. Mereka berangkat belajar ilmu. Menanamkan kecintaan barakallahu fikum kepada ilmu. Mereka belajar empat alim besar ini belajar Muhammadin empat. Muhammad. Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kedua, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Ketiga, Muhammad bin Nasr Al-Marruzi. Keempat, Muhammad bin Harun Ar-Rayyani. Berangkat. Bekal habis di tengah jalan. Empat yang sedang berangkat berjalan untuk belajar ilmu agama kehabisan bekal sampai pada puncak mereka ini dalam kondisi jauhan sangat-sangat lapar. Berkumpullah mereka bertemu artinya di sebuah sebuah rumah tempat mereka bermalam. Lalu mereka sepakat malam itu untuk mengutus siapa yang akan mencari makan minta anallah ya akhwah. Ujian besar ulama kita. Lalu maka sepakat untuk melakukan Qur'an. Undian. Siapa yang akan keluar namanya? Maka dia yang keluar untuk mencari. Maka karena sudah tidak sanggup lagi. Berbuat barakallahu fikum. Maka mulailah diadakan Qur'an. Undian. Ternyata undian itu jatuh kepada Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah. Jatuh undian itu kepada beliau. Sebelum keluar untuk mencari, beliau meminta kesempatan untuk kemudian barakallahu fikum salat. Berwudu kemudian salat. Belum selesai salat, ternyata utusan raja di saat itu telah mengetuk pintu. Utusan tersebut mengatakan, Ayyukum Muhammad bin Nasr. Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad bin Nasr? Huwaza, itu dia. Dikeluarkan kundi emak kundi yang berisi 50 dinar. Sedikit apa banyak dinar? dikeluarkan 50 dinar. Ini Muhammad bin Ishaq ibnu Huzaimah sedang sholat. Lalu kemudian utusan itu bertanya, siapa di antara kalian ayyukum Muhammad bin Jarir? Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad bin Jarir? Mereka menjawab, kuada. Ini dia. Dikeluarkan pundi berisi 50 dinar. Ayyukum Muhammad bin Harun. Bertanya lagi, mana Muhammad bin Harun? Dikeluarkan pundi berisi 50 dinar. Ayyukum Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Ditunjukkan itu dia sedang sholat. Belum selesai sholat ya Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu setelah selesai sholat diserahkan satu pundi ber, berisi 50 dinar. Kok sampai sang raja mengutus utusan, ada apa? Ternyata barakallahu fikum. Sang raja itu bermimpi. Jikalau empat orang ini sedang tertahan karena kelaparan. Allahu Jalla wa'ala. Yang membantu dan yang memberikan jalan barakallahu fikum antum lihat perjalanan mereka-mereka yang ikhlas dalam belajar agama Allah Jalla Subhanahu wa taala. Dan terakhir pembahasan ini min sana'il ulama alaihi. Sanjungan dan pujian para ulama terhadap beliau. Qala Syekhu Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Al-Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, Qulu lahu katakan kepadanya kepada siapa? Kepada siapa yang dimaksud? Qulu lahu katakan oleh kalian Buat dia. Ana aktabiruhu mujaddidan. Saya menganggap dia sebagai seorang mujaddid. Di abad ini tentunya barakallah kita. Pujian Asyik Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Padahal empat ulama ini rahimahumullah الشيخ ابن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ محمد ابن صالح العثيمين والشيخ مقبل rahimahumullah empat ulama dunia mujaddidun barakallahu fikum di masanya. Wasyik Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin memberikan pujian barakallahu fikum kepada Al-Syaikh Mukbir Rahimahullah. Katakan kepada beliau. saya maksudnya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin menganggap dia sebagai seorang mujahid. Subhanallah ya Allah. Wa qala Syekh Al-Albani rahimahullahu taala Syekh Al-Albani rahimahullahu berkata fahaula'i alladhina yantaqiduna asy أو الشيخ al-ai al-syaikhabi al-madkhali wa syaikh mukbil al-wadi'i imma jahilun fayu'allam wa imma sahibu hawa kata beliau mereka-mereka yang memberikan kritikan terhadap dua syekh ujian Syekh Al-Albani rahimahullah mereka-mereka yang memberikan kritikan terhadap dua syekh yaitu Syekh Rabi Al-Madkhali wa Syekh Muqbil Al-Wadi'i dua kemungkinan imma jahilun fayu'allam orangnya itu bodoh lalu diberitahu wa imma sahibu hawa atau dia adalah pengekor hawa nafsu fayusta'adu billah min syarrih lalu kemudian harus diminta perlindungan kepada Allah dari kejahatannya wa natlubu minallah imma ayyadiyah ini doa Syekh Al-Albani rahimahullah kita berdoa kepada Allah Jalla subhanahu kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala imma ayyadiyah Allah memberikan hidayah padanya. Wa imma ayyaqsima dhahrah. Yang kedua adalah mematahkan punggungnya. Ternyata antum melihat barakallahu fikum. Para ulama atau mereka yang dulu berada dalam barisan ulama yang kemudian barakallahu fikum mencela, mencaci maki Syekh Rabi' antum tahu akibatnya barakallahu fikum. Antum tahu kesudahannya rahimani wa rahimakumullah jadi. Apa kemungkinan kita kelasnya kelas terilah lalu kemudian mencela alim besar barakallahu fikum. Atau orang yang baru saja belajar ilmu lalu kemudian mencela dzakal alimur rabbani. Hafizani wa hafizakumullah. Warawa Syekhuna Yahya Al-Hajuri. Ini tentunya sebelum Barakallahu Fikum menyimpang. Anis Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Hafizahumallah. Annahu qala fihi. Bahwa Syekh Rabi berkata kepadanya ai tentang Syekh Mukbir rahimahullah. Huwal mujaddidu fi biladil Yamani. Dia adalah seorang mujaddid di negeri Yaman. Wa annahu la yujadu mundu zamani Abdul Razzaq As-San'ani ila yaumina hadha man qama bid da'wati wa jaddadaha kal wadi'i tidak didapatkan. Mulai dari zamannya Abdul Razak As-San'ani rahimahullah sampai kepada masa kita ini kata Syekh Rabi' orang yang tampil berdakwah dan melakukan tajdid di negeri Yaman seperti yang dilakukan oleh Al-Wadi'i syekh Mukbir rahimahullahu taala Tabarakallahu fikum. Sesungguhnya terlalu banyak. Sanjungan dan pujian barakallahu fikum ulama terhadap beliau. Namun mungkin sebatas ini yang beliau ketahui rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu berakhir pula pembahasan kita terkait tentang riwayat singkat tentang kehidupan dan wejangan serta nasihat-nasihat beliau di dalam perjalanan hidup. Zakal alimur rabbani, az-zahidul imamul humam, Asyik mukbil, rahimahullahu ta'ala. Saya barakallahu fikum menyampaikan riwayat hidup beliau ini. Untuk kemudian yaktabir, belajar orang-orang yang tidak mengerti tentang kepribadian beliau. Dan juga untuk mengingatkan siapa-siapa yang telah meninggalkan langkah-langkah beliau di dalam dakwah dakwatu ilallahi subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya akhiri pembahasan ini dengan wasiat dan nasihat beliau buat ahlus sunnah wal jamaah dalam risalah an-nushul amin li talabatil ilmi wa sairis salafiyin dari ucapan مقبل ابن هادي الوادعي رحمني ورحمكم الله جميعا سنكت بارك الله فيكم كتب لي نصيحتي لأهل السنة نصيحة saya buat ahlus sunnah wal jamaah. Kata beliau di hadal waktu pada kondisi dan waktu yang sangat kritis ini. Alladhi tata'amara fihi huwa syarr. Yang kemudian berkuasa padanya kekuatan jelek. Kulluha ala ibadati ahli sunnati wa dakwatihim. Semua kekuatan jelek itu ingin merusak, membinasakan ahlus sunnati dan dakwah mereka. Kenapa? Mereka semuanya tertuju kebencian, ketidaksukaan, keinginan jahat dan buruknya terhadap ahlus sunnati wal jamaah. Kata beliau, li'annaha hiyal wahidati allati tuwajihu syarra wa tudhiduhu ala basiratin. Karena dakwatu ahli sunnati wal jamaah satu-satunya dakwah yang berhadapan dengan kejahatan langsung dan melumatkannya dengan basirah, dengan ilmu. Saya sodorkan nasihat ini buat saudaraku ahlus sunnah wal jamaah. Saya nasihatkan mereka dengan beberapa hal. Pertama, al-ikhlasu lillahi وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين Nasihat beliau pertama, melihat banyaknya musuh dan lawan yang semuanya terarah kepada ahlus sunnati wal jamaah dan dakwah mereka. Hendaklah memiliki keikhlasan barakallahu fikum karena Allah. Wasiat yang agung dan mulia sekaligus kekuatan barakallahu fikum. Beliau tidak menyebut ulama-ulama yang ada di negeri Yaman kecuali ex Ja'far Umar Talib itu masuk ke dalam sanjungan dan pujian ya Allah. Disebut barakallahu fikum. Dipuji dan disanjung. Masuk dalam deretan walaupun dia maksudnya Ja'far Umar Talib berapa bulan saja di sini. Namun karena keikhlasannya berdakwah. Rahimani wa rahimakumullah. Allah yang menurunkan barokah melalui pintu keikhlasan. Dan tidak ada kaitannya dengan barakallahu fikum kisan-kisan dakwatullahi azza wa jalla. Tidak ada kaitannya dengan semuanya itu. Semuanya terkait dengan keikhlasan seorang da'i ilallahi azza wa jalla. Mungkin orangnya cuma bisa menyelesaikan usul salatah, kitab-kitab akidah. Tapi dengan penuh keikhlasan, membina, membimbing umat, hasilnya lebih dari mereka-mereka yang punya titel-titel tinggi barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, inilah asas yang beliau nasihatkan pertama kali. Keikhlasan di dalam berdakwah. Keikhlasan di dalam memperjuangkan dakwatu ahli sunnati wal jamaah. Kita tidak berbicara barakallahu fikum panjang lebar tentang keikhlasan karena waktu yang amat sangat sempit wasiat beliau yang kedua dan ketiga as-sabru wa taqwa ahlus sunnati wal jamaah selain berhias dengan keikhlasan ahlus sunnati wal jamaah harus menghiasi dirinya dengan sifat sabar dan taqwa Allah azza wa jalla dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah harus mengetahui tidak ada satu pintu kebajikan kecuali dia akan berhadapan dengan lawan dan musuh. Lawan dan musuh akan melakukan berbagai macam cara untuk kemudian menjatuhkan dia, menghilangkan semangatnya di dalam dakwah, di sanalah butuh kesabaran seorang da'i. Inallah ya azza wa Kesabaran ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian ketakwaan mereka kepada Allah Jalla subhanahu. Jikalau engkau ingin barokah. Dan bisa memetik barokah buat diri dan juga umat ini. Engkau harus berhias dengan takwa Allah Azza wa Jalla. Maksud takwa di sini bahwa engkau harus meninggalkan segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan bila engkau berada padanya, engkau segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan seseorang kepada Allah Jalla Subhanahu yang akan membantu dan menolong perjalanan dakwah salafiyah. Allah Jalla wa Ala yaqul. dalam surat Al-Imran wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a jika kalian bersabar dan jika kalian bertakwa mereka tidak akan memudaratkan kalian tipu daya mereka sedikit Allahu Akbar kita menemukan barakallahu fikum sifat rahimani wa rahimakumullah yang sangat berbahaya. Penebar makar. Tetapi Allah Jalla wa'ala pasti akan membongkarnya. Rahimani wa rahimakumullah. Wa in tasbiru wa tattaku. La yadurrukum kaiduhum syai'ah. Kalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah. Tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka. Yang keempat as-suhbatu fima bainahum. Menjaga as-suhbah. Yaitu persahabatan di antara mereka rahimani wa rahimakumullah. Menjaga persahabatan uhuwah di antara mereka rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa barakallahu fikum? Tentunya suhbah alal haqqi persahabatan dan ukhuwah di atas kebenaran. Bentuk ukhuwah dan su'bah kita bila teman kita salah dan keliru, kita ingatkan, kita nasihatkan. Hafizani wa hafizakumullah. Kalau ternyata engkau tidak mungkin akan bisa menasehatinya karena mungkin perilakunya ya mengentengkan dan meremehkan Coba bawa persoalannya kepada alim ulama. Mungkin dengan itu ulama kita bisa mengingatkan dia. Bisa menasihatkan dia. Barakallahu fikum. Kalau saja alim ulama saja yang mengingatkan dan menasihatkan juga dipermainkan. Terus bagaimana barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah persahabatan tetap dijaga persahabatan di atas al-haq rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, kata beliau selain menjaga suhbah, juga atas tasfiyatu wa tarbiyah. Harus kita melakukan tasfiyah ahlus sunnati wal jamaah. Lu bagaimana bentuk tasfiyah yang dimaksud? Pensucian dan pembersihan. Fala yafrah ahlu sunnah wal jamaah jangan senang, jangan gembira adanya mubtadi, hizbi masuk ke dalam barisan ahlul haqqi. Jangan senang. Wah, banyak temannya tapi amburadul. Iya, hizbinya masuk, ini masuk. Wah, tapi masya Allah. Apalagi di Facebooknya main Facebook. Wah, sana sini masuk. Main apalagi istilahnya. Iya, Masuk barakallahu fikum. Berteman. Hab wadah. Semuanya. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan senang ahli sunnah wal jamaah. Bahkan beliau mengatakan. Ini adalah malapetaka terhadap perjalanan dakwah sunnah barakallahu fikum. Kita masih mengingat kata beliau. Salah satu penyebab kehancuran khilafah Abbasiyah karena masuknya Ibnul Alqami wa Nasiruddin At-Tufi. Pengkhianatan mereka berdua terhadap khilafah Abbasiyah. Hancur. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Jangan sekali-kali kita senang karena dibela oleh hizbi. Jangan. Jangan senang barakallahu fikum. Kalau banyak hizbiyun membela kita, memberikan posisi, memberikan kedudukan, ingin bergabung, apalagi kalau mengucapkan bela sungkawa. Oh bela sungkawa ya. Hah? Kesedihan yang sangat ya. Jangan baru barakallahu fikum. Karena ini adalah malapetaka dalam perjalanan kebenaran itu. Harus dibersihkan langkah. Langkah ahlu sunnati wal jamaah murni. Mereka tidak menginginkan di belakangnya dunia. Kedudukan, posisi yang mereka inginkan adalah tegaknya kalimatullah. Agama Allah Azza wa Jal. Ini terkait dengan tasbih kata beliau. Harus melakukan pembersihan. Bersihkan langkah kita. Bersihkan jalan-jalan kita. Jangan sampai ada Hizbi masuk, mubtadi masuk. Kemudian bergabung bersama kita rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau sampai mengundang kita, ini ada apa ini? Hafidhani wa hafidakumullah. Wa amma terdiah. Adapun terdiah yang dimaksud kata beliau, tarbiyatul muslim ala sabri. Fi syarra'i wa dharra'i fil usr wal yusr wal makra wal mansa wa 'ala al wuqufi ma'al kitabi was sunnati wa in khalafan kata beliau "Menterbiah kaum muslimin di atas kesabaran dalam kondisi-kondisi menyenangkan atau malapetaka turun dalam kesulitan, dalam kemudahan yang tidak disukai atau padanya semangat harus dididik kaum muslimin agar bersabar rahimani wa rahimakumullah. Dan juga mendidik kaum muslimin bersabar untuk berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam walaupun manusia itu menyelisihi mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian nasihat beliau yang keenam. Kita paham apa maksud beliau tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah harus kita membersihkan langkah-langkah kita ini. Jangan sampai ada mubtadi. Jangan sampai ada hizbi masuk ke dalamnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang keenam barakallahu fikum nasihat beliau adamul ihtimami bihududid dunia. Tidak tomak terhadap perkara-perkara dunia rahimani wa rahimakumullah. Tidak memiliki ketamaan terhadap barakalafikum persoalan dunia. Ingat seperti yang nasihat beliau di depan bukan berarti kita tidak mencari makan dan minum. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau menyebutkan ma wa ma aktsarul jama'at allati qad tafarraqat bal zabat min ajli hitamid dunya. Betapa banyak organisasi-organisasi, jamaah-jamaah yang telah tercabik-cabik urusannya karena cuma ingin mengejar persoalan dunia barakallahu fikum fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bal wa ma aktsara talabat al-ilm alladziina kanu mustafidin wa yurja ayyan fa'allahu al islam wal muslimin fayuwaswisu lahum syaitan wa yaqta'uhum an talabil ilm wa sadaqallahu idh yaqul dan aduhai betapa banyak para penuntut ilmu yang dulu mereka itu mustafidin. Orang-orang yang Masya Allah banyak faedah ilmu yang dia dapatkan. Diharapkan Allah memberikan manfaat melalui mereka bagi Islam dan kaum muslimin. Lalu syaitan sampai. Syaitan bisikkannya dan memutuskan mereka dari talabul ilm. Karena persoalan dunia rahimani wa rahimakumullah. Sungguh barakallah kita. Perjalanan murid-murid beliau di awal-awal dakwah ila Allah azza wa jalla dididik dalam kefakiran, kemiskinan hidup. Tiba-tiba datang Jum'iyah Ihya'ut Turaf dengan bahasa Jum'iyatul Hikmah di Yaman Jum'iyah miliknya Muhammad bin Surur bin Naib Zainal Abidin dengan Jum'iyatul Ihsan. Satu persatu dipreteli Barakallahu fikum murid beliau. Janji-janji Masya Allah. Digampangkan dan dimudahkan dari sisi dunia. Tetapi mulut dibungkam Barakallahu fikum. Wal billah. Karena persoalan dunia itu kemudian balik menyerang ahlus sunnati wal jamaah bahkan menyerang sihnya sendiri rahimani wa rahimakumullahu jami'an nas'alullah salamatul afiyah maka oleh karena itu barakallahu fikum tentunya kepada ahlus sunnati wal jamaah bersenjatakan dengan senjata qanaah merasa cukup melalui jalur yang halal yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla jangan menempuh jalur yang haram yang padanya syubhat barakallahu fikum karena akan berpengaruh pada agama kita ibadah kita kepada Allah jalla subhanahu wa taala cukupkan melalui jalur yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa taala itulah yang dimaksud dengan qanaah kedua hendaklah engkau memiliki sifat zuhud Zuhud maknanya bukan berarti Anda kemudian berpakaian copang campi ke kemari penampilannya loyo lesu, nggak bergizi. Bukan. Coba pelajari imam-imam zuhad. Ternyata mereka itu adalah imam-imam yang kaya barakallah fikum. Para a'immat zuhad. Mereka adalah orang-orang kaya. Namun yang dinamakan zuhud itu adalah mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Bila ada bertentangan atau ada yang panggilan akhirat dan dunia, dia lebih memilih panggilan akhirat rahimani wa rahimakumullah. Jangan sangka bahwa yang namanya orang zuhud itu yang penampilannya kumal, nggak dicuci pakaiannya, ya apa adanya. Bukan. Ya. Orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia, maka itulah yang disebut dengan zuhud. Wasiat beliau yang ketujuh. Beliau mengatakan, Qiyamu majmu'atin minal ulama litafaqqudu ahwali jami'i ahli sunnati di jami'il biladil Islam Tampilnya beberapa ulama untuk melakukan ia mendatangi, melihat, mencari tahu tentang kondisi ahlus sunnati wal jamaah di semua negeri. Alhamdulillah. Ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum setiap tahun bisa melaksanakan daurah menghadirkan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang tidak bisa mungkin pergi mulazamah ke sisi para ulama di Arab Saudi atau di Yaman dia bisa mulazamah di sisi ulama yang datang ke Indonesia walaupun seminggu, walaupun dua hari. Itu merupakan barakallahu fikum kegiatan besar buat ahlus sunnati wal jamaah mengundang ulama-ulamanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masya Allah. Banyak faedah yang diambil barakallahu fikum. Terutama mendongkrak mereka-mereka teman-teman kita doa ilallah yang belum diberikan rezeki untuk mulazamah kepada para ulama. Dia bisa datang mulazamah duduk barakallahu fikum. hafizan wa hafizakumullah. Wal'iyadu billah. Kalau sampai ada kemudian melarang seseorang ahlus sunnah untuk berangkat ke majlisnya. Alim ulama itu rahimani wa rahimakumullah semua masyair yang diundang ke Indonesia itu bukan pilihannya kita ya Allah. Semuanya itu dengan bimbingan ulama kita. Dalam hal ini, As-Syaikhrabi Hafizahullah Ta'ala. Bukan pilihannya kita. Seenaknya mau ngundang. Apalagi kalau punya kepentingan dengan ulama ini. Dimanfaatkan barakallahu fikum. Nah, itu semuanya dengan musyawarah bersama kibar ulama Asyik Rabi di dalamnya rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang diajak ke Indonesia? Sampai sedemikian rupa. Ikhwanuna kita berusaha. Ternyata mereka juga dituduh para pendusta barakallahu mereka adalah para pendusta-pendusta. Subhanallah. Wa ainal akul. Mana akal seseorang. Ya. Tidak bisa membedakan mana pendusta. Barakallahu fikum. Apalagi kalau sampai dituduh. Rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak membersihkan. Namun cobalah. Dengan asal yang cerdas. Ini loh bukti-bukti kalau mungkin dia nggak punya bukti, mungkin ada peluang bagi Anda. Tetapi sekarang buktinya barakallahu fikum. Jelas terang benderang. Kok masih ya barakallahu fikum berucap seperti anak ingusan. Kalau kelahi temannya ikut ya ikut-ikutan barakallahu fikum. Jangan. Kisah itu dibimbing di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam bermanhaj di atas dalil barakallahu fikum. Yang terakhir wasiat beliau, nad'u jami'a ahli sunnati ila da'wati ila Allah wa kashfi coba antum ingat. Ingat pesan beliau. Nad'u kita mengajak seluruh ahlu sunnah untuk berdakwah di jalan Allah wa kasfi abatilul bil hujjah. Dan kita mengajak ahlus sunnati wal jamaah untuk membongkar kebatilan-kebatilan hizbiyin dengan hujjah barakallahu fikum. Beliau mengajak dan menyeru kita untuk kemudian melakukan pembongkaran terhadap kebatilan-kebatilan hizbiyin. Jangan berikan senyum, apalagi disanjung. Apalagi dipuji. Wah, dia adalah ya dai favorit keluarga saya. Masya Allah. Ustadz yang sudah mengenyam pendidikan di sisi alim yang menasehatkan sekarang ini memuji orang-orang yang barakallahu fikum berjalan di atas manhajul hizbi rahimani wa rahimakumullah Aziz. Terus kita berikan pembelaan terhadap orang seperti ini. Di saat alim ulama kita memperingatkan kepada radio roja yang tidak peduli manhatnya, ya, dia akan mendengar dan yang peduli terhadap manhatnya dia tidak akan mendengar hal itu, mendengar radio roja maksudnya. Berusaha untuk kemudian dikaburkan, ditafsirkan sendiri Mungkin kalau bagi orang awam, tidak mengapa. Tapi bagi ahlu sunnah wal jamaah, jangan. Gimana? Semestinya orang awam yang harus kita peringatkan keraskan. Karena mereka tidak bisa memilah semestinya. Tapi ini adalah nasihat barakallahu fikum. Bagi kaum muslimin secara umum. Bahwa ini bahaya. Tinggalkan semestinya kita di atas satu kata dan kalimat. Itulah yang dimaksud ada kepentingan-kepentingan. Suatu saat kita akan mengetahui di belakangnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini barakallahu fikum. Dan terakhir beliau mengingatkan. Fahadihil hizbiyat. Mabniyatun alal kadibi wal khida'i wal talbi. Wa qalbil haqa'ifi. فالواجب على أهل العلم أن يكشفوا عورها ويحذر المسلمين منها فقد مسخت شباب المسلمين وضيعت أعمارهم وشتتت شملهم وسيرتهم شيعا وأحزابا وشغلوا المسلمين بأنفسهم عن أعدائهم kata اليوم حزبيات ini dibangun di atas rukun-rukun apa rukun hizbiyah. Tentu perhatikan. Rukun hizbiyah itu adalah al-kadhib. Ya, rukunnya satu al-kadhib, mendusta. Dua, al-khida, penipuan. Rukun yang kedua dari hizbiyah itu adalah khida. Wat-talbih, yaitu pengkaburan, mengaburkan haqa'iq, membalik kenyataan rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib bagi ahli ilm untuk membongkar aib-aib mereka, memperingatkan kaum muslimin daripadanya karena mereka telah merusak dan telah menghabiskan umur para pemuda dan me mencabik-cabik persatuan mereka menjadi syi'an wa ahzaba yaitu berkeping-keping dan berhizib-hizib mereka menyibukkan kaum muslimin dari mereka sendiri muslimin untuk menghadapi musuhnya jadi barakallahu fikum ahlu sunnati wal jamaah memiliki musuh itu rahasia dari kalangan muslimin itu sendiri dan musuh Allah Azza wa Maka wasiat beliau terakhir. Kami mengajak seluruh ahlu sunnati wal jamaah. Untuk berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan membongkar kebatilan-kebatilan hizbiyah bil hujjah. Terus. Mana barakallahu fikum. Beliau mengajarkan kita. Ya. Untuk bermudah-mudahan dengan hizbi menggampang-gampangkan urusan mereka. Menganggap enteng barakallahu fikum bahaya mereka. Beliau keras memperingatkan umat rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini barakallahu fikum akhir daripada pelajaran kita pada siang hari ini. Tentunya dengan saya membacakan nasihat beliau Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala menjadi bekal kita barakallahu fikum karena beliau mengingatkan di depan semua yang memiliki jiwa jahat dan jelek terarah permusuhannya kepada ahli sunnah wal jamaah wallahu taala alam bisawab semoga Allah jalla wa ala meluaskan dan melapangkan kubur beliau rahimahullahu taala dan juga menyinari beliau dengan sinar barakallahu fikum pahala yang banyak di alam kuburnya Wallahu ta'ala alam bisawab Dan saya mengucapkan Seperti yang saya sering ucapkan Yaitu hadis Nabi Yuna alaihi salatu wassalam La yashkurullah Man la yashkurna Tidak berterima kasih kepada Allah Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia Setelah berterima kasih kepada Allah Jalla subhanahu Saya berterima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksananya kebajikan ini barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla Subhanahu membalas mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka korbankan untuk memperjuangkan agama Allah Jalla Subhanahu dan perhatikan keikhlasan kita. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi diri kita, memberkahi keluarga, istri, anak-anak kita, dan memberkahi sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla Subhana, wa akhirul salam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh